الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, <clears throat> nikmat sehat dan nikmat-nikmat lain yang tidak terhitung jumlahnya. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab yang mana kita telah sampai di Ad-Darsus Ashar pelajaran ke-12 dan sudah kita baca beberapa e, nas dan beberapa latihan Dan insya Allah pada malam ini kita akan lanjutkan pada uh, kalau tidak salah at-tamrin asani atau asalis. Latihan kedua atau latihan ketiga ya, kon Asani. Asani, latihan kedua. Nah. Bagi antum yang memiliki buku cetakan uh, lama, maka dia ada di halaman 65 Begitu pula antum yang memiliki buku cetakan baru alhamdulillah ada di halaman yang sama, halaman 65. Antum lihat di situ ada 10 pertanyaan. Akan tapi kiranya perlu kita ulang sedikit ya, kawan Eh, dialog yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita baca sebentar. Sama-sama kita baca lalu setelah itu kita akan lanjutkan ke at-tamrin ats latihan kedua. Nah, antum ikhwan di studio, istami'u tsumma kariru. Hayya ikhwan. Dengarkan kemudian ikuti sama-sama. Hayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا بنت كيف حالك يا بنت أنا بخير والحمد لله أنا بخير والحمد لله من أين أنت من أين أنت أنا من الرياض أنا من الرياض نعم دي بكتكن لما من سوريا ما اسمك ما اسمك؟ اسمي آمنة اسمي آمنة أين أبوك؟ أين أبوك؟ أبي هنا في المدينة المنورة أبي هنا في المدينة المنورة هو موجه في المدرسة الثانوية هو موجه في المدرسة الثانوية نعم دي بوجتكن لما مفتش نعم وأين أمك؟ وأين أمك هي أيضا هنا هي أيضا هنا هي طبيبة في مستشفى الولادة هي طبيبة في المستشفى الولادة sekali lagi في مستشفى الولادة في مستشفى الولادة ومن هذه الفتاة التي معك ومن هذه الفتاة التي معك أهي أختك أهي أختك لا هي بنت عمي لا هي بنت عمي ما اسمها ما اسمها اسمها فاطمة اسمها فاطمة أهي زميلتك أهي زميلتك لا أنا في المدرسة المتوسطة لا أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية وهي في المدرسة الثانوية ألك أخت؟ ألك أخت؟ لا ما لي أخت لا ما لي أخت ألك أخ؟ ألك أخ؟ نعم لي أخ كبير نعم لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة وهو طالب بالجامعة ومن هذا الطفل الذي معك ومن هذا الطفل الذي معك هو ابن أخي هو ابن أخي ما اسمه ما اسمه اسمه سعد اسمه سعد أأمك في البيت الآن أأمك في البيت الآن لا ذهبت إلى المستشفى لا ذهبت إلى المستشفى Nah, ahsantum. Baik, ana harap ikhwan di rumah dan akhwat eh, pendengar Radio Roja yang berbahagia antum semua melakukan meroja ini di rumah insyaallah. Eh, dan insyaallah semua makna-makna kalimat yang telah kita bahas antum masih ingat dan eh, malam-malam ini insya Allah akan memudahkan bagi kita untuk mengikuti eh, pelajaran-pelajaran berikutnya terutama untuk mengerjakan latihan-latihan yang akan sebentar lagi kita akan baca. Nah, kita masuk ke at-tamrin as-sani. At-tamrin as-sani, latihan kedua. Nah, dipersiapkan Ikhwan al yang di rumah untuk mempersiapkan e, beberapa alat tulis yang kiranya perlu dipersiapkan untuk mencatat eh, apa-apa e, yang kiranya perlu dicatat. Nah, antum lihat di sini ikhwan, unzuru ila kitab, unzuru ila kitab. Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyati thumma qara'aha ukhra ba'da taghyiril munada kama huwa muwaddihun kama huwa muwaddahun fil mithal. Azunnu hadha ya kita baca ini? tidak mengapa kalau sudah dibaca, kita baca sekali lagi. Iqra' kulla jumlatin. Baca setiap eh, kalimat minal jumalil atiyah bacalah setiap kalimat daripada kalimat-kalimat berikut. Thumma qara'aha, kemudian bacalah ukhra yang lain. Apa maksud baca yang lain di sini, ya? Maksudnya baca kalimat yang ada di sampingnya nanti. Ba'da taghyiril munada setelah merubah al munada, al munada itu isim yang terletak setelah harfun nida. Di sini harfun nida mudah-mudahan masih ingat kalimat ya. Ya. Nah, kalimat yang terdapat setelah al-munada eh, afwan, kalimat yang terletak setelah harfun nida maka dia disebut sebagai al-munada. Kama huwa muwabbahun fil mithal sebagaimana yang eh, dijelaskan di contoh. Antum lihat contohnya ikhwan, misal مثال أين قلمك يا أبي أين قلمك يا أبي ترجم أولا يا أخي الكريم ما معنى أين قلمك يا أبي Di manakah pena kamu ayah wahai ayahku? Nah, wahai ayahku. Nah, di sini antum lihat ya abi, lihat kalimat ya abi. Ya di situ harfun nida huruf yang e, berfungsi untuk memanggil ya wahai abi hmm, kalimat abi ya ikhwan abi di sini dia e, terletak setelah harfun nida terletak setelah harf an an nida hmm. setelah kalimat ya maka dia posisinya disebut sebagai al munada posisinya disebut sebagai al munada nah, ini yang dimaksud dengan al munada di di kata perintah di atas kemudian yang diminta di sini ada ikhwan Ketika telah dirubah al-munadanya, maka kita diminta untuk membaca kalimatnya sekali lagi. Nah, dirubahnya dengan kalimat ya ummi. Ya abi diganti dengan ya ummi, ya. lalu antum baca setelah itu bagaimana kalimat barunya. Di sini telah diberikan jawaban. Aina qalamuki ya ummi. Hmm, itu dia ikhwan jawabannya. Aina qalamuki <coughs> ya ummi. <coughs> Di sini ada kesalahan cetak sepertinya. Antum lihat di buku cetakan baru antum. Fathah. Nah, benar. Fathah atau kasrah? Fathah. itu yang benar. Kasrah. Aina qalamuki ya ummi? Hmm, karena siapa yang diajak bicara di sini, ikhwan? Um. um. Maka domirnya atau kata gantinya harus kata ganti untuk muannas, untuk perempuan. Maka tidak mungkin qalamuka. Ini sudah pasti salah cetak. Yang benar jawabannya adalah aina Qalamuki ya ummi. Hmm, antum lihat bagaimana perubahannya ya, ikhwan? Al-misal wadih, contohnya jelas? Wadih. Baik. Baik, kita mulai rekam wahid. Nomor pertama. Rekam wahid nomor satu. Aindaka qalamun ya Muhammadu. Aindaka qalamun ya Muhammadu. Titik-titik ya aminatu munadanya al munada diganti dengan ya aminatu diganti dengan aminatu Baik, bagaimana kira-kira perubahannya ya kawan? Aindaki iya. kalamun ya aminatu Naam Aindaki kalamun ya aminatu hmm. Apa yang berubah di sini ya ikhwan? Harakat Haro, ah? harokat apa? Kaf. Ah, Al kaf. kaf. Ah, aindaka awalnya aindaka qalamun ya Muhammadu karena ka di sini artinya anta. Anta, anta. anta di sini karena kembali ke Muhammad. Muhammad. Hmm, orang yang diajak bicara ini laki-laki, maka kita menggunakan kata ganti atau domir muzakkar. Setelah diganti dengan uh, al-munada al-muannas diganti dengan e, eh, muannas ya aminatu maka e, domirnya pun harus berubah. Kata gantinya pun harus berubah. Yang awalnya indaka menjadi aindaki. Hmm. Aindaki qalamun ya Muhammadu. Nah. Nah, anda rasa cukup jelas? Yes. Wadah ikhwan? Ah, hikmat? Wadah insyaallah jelas? Baik. Iqra rakam isnan izan anta ya ihsan anta awalan ihsan. Isnan. اثنين اثنان نعم اثنان أين بيتك يا أستاذي نعم. أين بيتك يا أستاذتي نعم أين بيتك يا أستاذتي هكذا نعم مستعد أنت يا حكمت رقم ثلاثة سياق رقم ثلاثة تفضل ترجمة أستاذ نعم بدون ترجمة ترجمة أولا نعم طيب. ترجمة أولا يا إحسان dua Barakallahu fiik di manakah rumahmu wahai ustadku? Naam. Di manakah rumahmu wahai uh, eh, ustadahku? Ustadahku, naam. Jadi di sini ustad laki-laki lalu menjadi ustadah untuk perempuan. Maka aina baituki. Nah. Nah, fadhal ya akhir kirim. Allah yusahil laka. Thalatha. Ahadat, ahadat daftaru laka ya aliyun. Ya aliyu. يا علي نعم Sekali lagi uh, hikmat pelan-pelan. Ahadad daftaru. Ahadad daftaru laka ya Ali. Naam. Berjawab. Ahadad daftaru laki يا فاطمة ممتاز أحسنت أهذا الدفتر لك يا فاطمة أحسنت يا أخي نعم Tada'alah naftahal majalil mustami' Sehingga kita ya. perlu membuka untuk kesempatan Kita berikan kesempatan kepada para pendengar Untuk berinteraksi langsung bagi Anda yang ingin menjawab pertanyaan Tamrin yang kedua yang tadi pelajaran yang ke-12 Di 8236543 Kita angkat telepon yang pertama Assalamualaikum Halo Halo Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Iya dengan siapa di mana Umi Aksan di Bekasi Iya silakan Silakan Umu Ahsan. Uh, eh, Umu tadi ikuti dari awal kan? Nah, uh, aina hanul an? Aina al an? Sampai di mana kita sekarang? Uh, nomor tiga. Nomor tiga, San. Dibaca Umu, tafadhali. Uh, ah, jelas wadih, wadih jelas contohnya Umu? Uh, ya, jelas. jelas Alhamdulillah. Ya, tafadhali. Ahada syaftaru laka ya alim. Nah, itu sudah dibaca, Ummu. Nomor empat sekarang, arba'ah. Nomor 4. Nah. Khomsah. Arba'ah. Eh, arba'ah. Nah. An aina anta ya ahi? Nah, sekali lagi, Ummu. Min nah. Min nah. aina anta ya ahi? Nah. Min aina anti ya ukhti? Jamil. Min aina anti ya ukhti? Nah. Diterjemahkan, Ummu? Dari mana saudariku? Dari mana kamu? wahai wahai saudariku. Enam, itu jawabannya. Oh, enam. istamir khamsah. Khamsah. Aina abuka ya Khalidun? Sekali lagi Umu, aina? Aina abuka ya Khalidun? Khalidun atau ya Khalidu? Oh, ya Khalidu. Enam. Aina abuki ya Khalidu? Aina abuki ya Khadijatu? Nah, jamil. Jamil, mumtaz. Oh, terus sita. Sita, nah. Anta anta maridun ya khol. Sekali lagi umum, anta anta maridun ya khol ya ya khali ya, ya. khali. Nah, ma mana khali? Ma mana khalun? Ya. Hmm. Hmm, lupa umum sepertinya. Khalun itu artinya? bibi atau paman. Afwan khal khalun itu paman dari pihak oh, ibu. ibu. Nah, oh. kalau nah, khalatun bibi dari pihak uh, bibi dari sama Bu, sama Bu. Oh, khalun dengan khalatun dari oh, nah, Uh, Bedanya hanya tamar putus saja. Kalau khalun untuk pamannya, lo khalatun untuk bibi. Tapi ini dari pihak ibu. Nah, bibi kita atau paman kita dari pihak ibu. Nah. Teruskan Umu. Eh, A'an eh, A'anta. Nah. A'anta mariudun ya Khalid. Nah, jawabannya? A'an A'anti mariudun ya Hmm, A'anti sekali lagi. A'anti mariudun ya Khalid. Ya Khalati. Ya Khalati. Nah, ada satu kekurangan namun. A'anti maridotun ya Khalati. Hmm. Nah. Ah, mohon maaf ya bagi Umu Ahsan di Bekasi terputus ah, nah. hubungan teleponnya mungkin ya, Umi bisa hubungi kembali ya di 8236543. Tapi bagi para pendengar yang lain silahkan bagi anda yang ingin melanjutkan pertanyaan atau menjawab pertanyaan di tamrin yang kedua pelajaran yang ke-12 anda bisa menghubungi di 8236543. Tapi saat kita angkat penelpon yang kedua. Nah. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Dari Burhan di Bekasi. Oh, iya. Ah Burhan? Nah. Rakam kama nahanul an? Nomor berapa sekarang kita? Ah, nomor sabah. Sabah. La, sita awalan. Sita. Sita awalan. Nah. Lam yukmil sita ba'd. Ah, anta maridun. Nah. Anta maridun ya khali. Nah. Anti maridatun ya Nah, jamil. Antum terjemahkan ah, Burhan. Apakah kamu sakit wahai pamanku? Nah. Apakah kamu sakit wahai bibiku? Nah, kalimat sakit di sini dalam bahasa Indonesia tentu tidak terlihat beda antara laki-laki perempuan. Tapi di sini antum lihat berubah. Tadinya Maria menjadi Maria Maria Dotun. Ah, santai ya. Teruskan akhi, sabah. Aina baituka ya ammi? Sekali lagi akhir kirim. Aina baituka ya ammi? Hmm, sepertinya perlu lebih teliti lagi bacanya. Sekali lagi. Aina masih salah. Aina? Ah, Aina bintuka ya ammi? Nah, terlihat bintu seperti baitu. Nah. Aina bintuki ya ammati? Jamil. Aina bintuki ya ammati? Antum terjemahkan ah Burhan? Di mana anakmu wahai pamanku. Nah, anak perempuan apa anak laki-laki di sini? Anak perempuan. Nah. Gimana anak perempuanmu wahai bibiku? Nah, beda antara amun dengan khalun apa ah Burhan? Eh, amun dan khalun. Kalau khalun itu untuk eh, paman dari ibu. Nah, kalau amun paman dari bapak. Jamil, Hasan. Teruskan akhi, ya Alaka akhun ya kha, ya Hamidu? Nah, Alaki akhun ya Su'ad? ya. Su'adu? Nah, Jamil. Jamil. Antum terjemahkan? Apakah kamu memiliki saudara laki-laki wahai Hamid? Nah, apakah kamu memiliki saudara laki-laki wahai Su'ab? نعم جميل استمر Tisa. Maza indaka ya akhi? Maza indaki ya ukhti? Nah. Jamil. Anda terjemahkan, akhi. Apakah kamu memiliki hmm. apa yang di sisi kamu wahai apa yang kamu miliki ya, apa, apa yang... yang kamu miliki wahai saudaraku nah apa saudara laki-laki perempuan saudara perempuan di sini akhi saudara laki-laki Jamil apa yang kamu miliki wahai saudara perempuanku. Nah, nah. terakhir ya, akhi Asyara. Assalamu alayka ya abi. Nah. Assalamu alayki ya ummi. Jamil. Assalamu alayki ya ummi. Nah. Ahsanta ya akh Burhan, syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada akh Burhan. Kita buka kembali untuk dua penelpon Eh, selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin menghubungi di 8236543. Kita angkat satu penelpon yang ketiga. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Ibu di mana? Ah, iya. Um Aisan kaifa oke? Alhamdulillah Masya Masyaallah. Tafadhali Om Ummu di mulai dari nomor satu kembali. Masih di latihan kedua kita. Tafadhali. Aina eh, kolam yarhamuka abi. Nah, itu contohnya ummu. Langsung saja ke nomor satu. Uh, wahid. Nah. Aindaka kolamu kolamun ya Muhammadu. Nah. Aindaki kolamun ya Aminatu. Jamil. Isnan. Isnan. Aina baituka ya Sayyidi. Uh, di cetakan nama Sayyidi. Iya. Diganti saja ummu. Ya Ustazi. Ustazi. Nah. Aina baituka ya ustazi? Aina baituki ya ustazun? Usta? Ustazatun? Ustazati. Ustazati. Nah, sekali lagi Ummu. Aina baituka ya ustazati? Aina baituki atau baituka? Aina baituki ya ustazati? Mumtaz. Salasa. Ahadha daftaruka ya Aliyu? Sekali lagi Ummu, ahadzat. Ahadzat daftaruka ya ada satu huruf yang terlewat. Ya Jamin. Ahadhihi daftaru laki ya Fatimatu. Uh, kenapa dirubah jadi hadhihi umu? Karena uh, Hadhihi ini kata tujuk untuk yang mana umu? Kan untuk untuk Fatimah, Fatimah apa untuk ad-daftar? Fatimah. Yakin umu? Iya. Apakah ahadad daftaru? Coba terjemahkan umu. Apakah ini buku catatan kamu wahai Nah, berarti ini ketika kita tunjuk ini kema kemana arah kita, tangan kita ketika tunjuk tunjuk ini um? Uh, daftar. Ke daftar. Daftarnya laki-laki atau perempuan? Muzakkar atau muannas di sini? Uh, muannas. Ad-daftar muannas? Ad-daftar muzakkar mu muihsan? Ad-daftar muzakkar. Iya, Maka iya, tidak berubah. Hada. Walaupun nanti ya Fatimah tuh yang berubah nanti hanya ini saja. Kata gantinya saja laki jadinya. Hmm, Ahadad Uh, نعم nah, sekali lagi هذا دفتر لك يا فاطمة جميل نعم أربعة أربعة من أين أنت يا أخي من أين أنت يا أختي جميل شكرا أم إسان جزاك الله خير Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, jazakallah khair kepada Muhsan bagi para pendengar yang lain silakan untuk melanjutkan menjawab pertanyaan di 8236543. Kita akan penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Dengan Ummu Anisa di Bekasi. Baik. Hmm. Ummu Anisa kaifa haluki? Alhamdulillah. ما شاء الله تفضل لمولاي أمه تفضلي خمسة خمسة أين أبوك يا خالد؟ نعم أين أبوك يا خديجة؟ نعم أأنت Eh, مريض؟ dibaca eh, nomornya Ummu Sittah آه، يا. ستة أأنت مريض يا خالي أأنت مريضة يا خالتي نعم آه، المهم فهمتي الكلمات إن شاء الله إن شاء الله طيب سبعة سبعة أين بنتك يا عمي أين بنتك يا عمتي نعم جميل ثمانية, ثمانية. نعم ألك أخ يا حامد نعم Alaki ya Suadu. Uh, sekali lagi Umu, alaki atau alaka? Alaki. Jamil. Alaki ahun ya Suadu. Naam. Tis'a. Naam. Mada indaka ya akhi? Mada indaki ya ukhti? Naam. naam. Assalamu alayka ya abi. Nah. السلام عليك يا أمي Jamil. Syukran. Jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, Nah. kita lanjutkan kembali. Nastamir? Iya. Unzuru uh, Sofa Sittatun wa Sittun. Antum lihat halaman Sittatun wa Sittun 66. At-Tamrin Ats-Tsalits. At-Tamrin Ats-Tsalits buku cetakan lam- bar- baru ada di bagian atas halaman 66, adapun cetakan lama ada di pertengahan halaman 66. Iya. annis annisil fa'ila kullim kullim minal jumalil atiyati kita pahami dulu ya kawan sama-sama e, kata perintahnya di sini agar memudahkan kita untuk mengerjakan latihan-latihannya. annis annisil fa'il. Hmm, ma mana annis annis fi'lu amrin min annasa yu'annisu, ay yaj'aluhu musanna. Annasa yu'annisu bimana yaj'aluhu musanna. Annis maksudnya jadikanlah uh, al-fa'il subjek menjadi musanna, menjadi musanna. Musanna itu bentuk dua. Oh, afwan. Di sini ini maksud dengan anis adalah menjadikan muannas laisa musanna, ma'dzuratan. Iya, menjadikannya muannas bukan musanna. Nah. Kita ralat anis itu artinya menjadikan al-fa'il subjek uh, yang antum akan lihat di latihan atau di bawahnya menjadi muannas menjadi muannas awalnya dia muzakkar lalu diminta untuk menjadikan sebagai muannas muannas anis al-fa'ila fi kullin minal jumalil atiyah jadikan subjek pada setiap kalimat-kalimat berikut menjadi muannas. Nah. Wadih insyaallah ikhwan? Wadih. Nah, sahal insyaallah. nah. Di sini alhamdulillah kita diberikan contoh misalun kharaja Muhammadun minal baiti. Kharaja Muhammadun minal baiti. Mana al-fa'il di sini ya ikhwan? Al-fa'il subjek di sini atau pelaku dalam bahasa kita mungkin pelaku yang mengerjakan uh, pekerjaan siapa di sini? Muhammad. Muhammadun. Kharaja Muhammadun minal baiti. Awalnya sebelum kita menentukan ini pelaku atau bukan, maka tentu harus dipahami terlebih dahulu makna kalimat kharaja lalu Muhammadun minal baiti artinya Eh, menentukan satu kata memiliki posisi tertentu tentu setelah kita memahami makna daripada kalimat yang kita baca. Ini berarti menunjukkan bahwa mempelajari nahwu wasarf itu adalah setelah kita memahami kosakata. Bagaimana antum akan me me mengetahui bahwasanya Muhammad fa'il kalau antum tidak tahu makna kharaja? Bagaimana antum tidak Bagaimana antum akan mengetahui ini ini kata kerja atau bukan kalau antum tidak paham makna kalimat-kalimat di bawah ini? Ya. Tentu ini setelah kita pahami makna kosakata yang kita lihat. Kharaja Muhammadun minal baiti. Coba antum terjemahkan ah, akhir kirim. Muhammad keluar dari rumah. Ah, Muhammad keluar dari rumah. Dari sini kita bisa lihat siapa yang keluar ya, kawan? Muhammad. Muhammad. Berarti Muhammad di sini posisinya sebagai Pelaku. Al-fa'il, pelaku atau subjek. Nah, dengan memahami kalimat ini kita tahu mana uh, pelakunya, mana al-fa'il, mana subjeknya. Muhammadun di situ sebagai al-fa'il. Nah, lalu antum lihat bagaimana jawabannya? Kharajat aminatu minal baiti. Kharajat aminatu minal baiti. Antum lihat di sini, ikhwan. Al-fa'il yang tadinya Muhammad subjek atau pelaku yang tadinya Muhammad menjadi di sini siapa? Aminah. Aminah menjadi muannas. Tadinya laki-laki menjadi perempuan. Karena yang tadi diminta apa? Yang diminta tadi menjadikan uh, subjeknya menjadi muannas perempuan. Ini contoh yang kiranya insya Allah jelas. Iya. Nah. Baik, kita coba ikhwan di studio terlebih dahulu. Rakam wahid ya hikmat. Iqra, semua tarjim. ذهب ذهب المدرس إلى الفصل نعم. ترجم أولا. guru pergi ke kelas Nah, guru pergi ke kelas di mana al-fa'il di sini al-hikmat? al-mudarris Al-mudarris ahsanta ya akhi. Rubah, antum rubah sekarang al-fa'ilnya menjadi muannas. ذهبت مدرسة إلى الفصل Jamil. Ahsant. Zahabat al-mudarrisatu ilal fasli. Ada satu yang sepertinya perlu di, diperhatikan di sini, ikhwan. Setelah su subjeknya kita rubah menjadi muannas, maka ada perubahan juga di kata kerjanya. Hmm. Kharaja menjadi kharajat ditambah dengan ta ta'nis di sini. Ta yang menunjukkan uh, ada uh, kata ganti perempuan di situ. Kharajat ada domir perempuan kharajat aminatu. Maka di sini yang nomor satu tadi syukuran ah hikmat zahabat al mudarrisatu ilal fasli. Yang tadinya zahaba menjadi zahabat Zahab. karena al fa'il atau pelakunya subjeknya berubah menjadi e, eh, muannas perempuan. Zahabat al mudarrisatu ilal fasli. Nah, ini seperti yang perlu diperhatikan eh, e, juga. Isnan, istamir ya Ihsan. Isnan. Zahaba abi ilal mustashfa. Ayahku telah pergi ke rumah sakit. Nah, siapa al-fa'il di sini? Mana al-fa'il? Mana pelakunya? Mana subjeknya? Abi. Abi, sant. Untuk berubah al-fa'il menjadi muannas. Zahabat ammati ilal mustashfa. Naam, zahabat ammati ilal mustashfa. Jadi perempuan kan di sini? Ammati. Nah, atau eh, jawaban lain? ذهبت أمي إلى المستشفى جميل جميل banyak banyak kemungkinan ذهبت أختي ذهبت أمي ذهبت عمتي أو ذهبت جدتي وإلى آخر المثال ذهبت أمي أو عمي عمتي إلى المستشفى نعم ثلاثة أحكمة جلس الطالب في الفصل نعم ترجم أولا murid telah duduk di kelas نعم جميل أين الفاعل هنا الطالب الطالب نعم تفضل أنس الفاعل جلست وقد جلست الطالبة في الفصل نعم جلست الطالبة في الفصل أو جلست الطالبة في الفصل نعم جميل أربعة الأخير طيب أربعة خرج أخي من البيت نعم kakak kakakku telah keluar dari rumah nah. صدركو نعم جميل أين الفاعل هنا أخي أخي جميل أنس الفاعل إذا خرجت أختي من البيت نعم خرجت أختي من البيت نعم نعم طيب الآن أفصل المجال للمستمع أولا طيب Terus selanjutnya bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung Anda bisa menghubungi di 8236543 tamrin yang ketiga dari pelajaran yang ke-12. Tapi kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dari Pak Tresno di Cibarusa. Cibarusa. Baik. Oke, Pak halo Pak Tresno. Alhamdulillah. Masya Allah. Bagaimana kabar ikhwan di Cibarusa? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan Pak Tresno. Oh iya. Dibaca Pak. Yang tadi Pak, latihan ketiga. Latihan ketiga. Ya. Wahid. Naam. Zahaba zahabal mudarisu ilal fasli. Naam. Zahabat al mudarisatu ilal fasli. Jamil, mumtaz. Ya, bagus. Isnan. Isnan. <clears throat> Zahaba abi ilal mustasfa. Nah. Zahaba ummi. Uh, sekali lagi Pak Tresno, ada zahabat, yang kelewat? Zahabat ummi. Nah. Ilal mustasfa. Masya Allah, ahsan. Agak grogi Ustaz. Ah, nggak masalah, nggak masalah. Khair insya Allah, nggak masalah Pak Tresno. Silakan Pak. Banyak kemajuan Pak Tresno, Masya Allah. Jalasat to. Uh, Sahih, betul. Salasa. Nah. Jalasat toliba jalasat talibu fil fasli. Naam, jamil. Jalasat jalasatit talibatu fil fasli. Mumtaz. Naam, bagus. Arba'ah. Kharaja Ahi minal baiti. Naam. Kharajat ukhti minal baiti. Mumtaz. Barakallahu fikum Salam saya buat Abu Faiz dan lainnya. Insyaallah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Pak Trisna di Cibarusah. Baik, kita berikan kesempatan satu menelpon kembali untuk menjawab pertanyaan tamrin yang ketiga, pelajaran yang ke-12. Silakan bagi Anda yang mungkin belum sempat atau belum dapat masuk di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Abu Lukman di Citerep. Citerep ya, silakan. Abu Lukman kaif an Abi Khair. Masya Allah. Tafadhal Abu Lukman, ikra. Wahid. Nah. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Nah. Zahabat al mudar al mudarrisatu ilal fasli. Nah. Jumid. Isnan. Zahaba abi ilal mustashfa. Nah. Zahabat ummi ilal mustashfa ummi ilal mustasfa. Naam, jamil. Ahsan. Salasah. Jalasat talibu fil fasli. Naam. Jalasatit talibatu fil fasli. Ahsant. Arba'ah. Kharaja akhi minal baiti. Naam. Kharajat ukhti minal baiti. Naam, jamil. Ahsanta. Syukran ya Abu Lukman. Ya, Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب الآن نستريح أولا طيب. خمس دقائق Ya bagi para pendengar jangan kemana-mana kita rehat sejenak kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini di frekuensi 756 kHz dalam bimbingan bahasa Arab untuk pemula. القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali di frekuensi 756 AM <clears throat> dalam kajian malam kita bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Tafadhol Ustaz. <clears throat> نعم نعم أنتم lihat ra- rakam arba atau at-tamrin ar-rabi Di latihan keempat ada semacam penjelasan bagi kita di situ berkaitan dengan cara pembacaan e, kalimat jalasat at-talibatu. Antum lihat ta'ammal ma yali. <clears throat> ta'ammal ma yali. Ta'ammal perhatikan ma yali apa-apa yang berikut. Perhatikan Eh, apa-apa yang berikut. Jalasat at-talibatu antum lihat kalau disambung maka bacanya jalasatit talibatu. Jalasatit talibatu. Awalnya jika sani kita putus bacanya maka bacanya jalasat at-talibatu lalu ketika kita ingin sambung maka bacaannya jalasatit talibatu apa sebabnya ikhwan di sini ada tak yang mati di sini jalasat tak ini tak sakinah tak yang berharakat sukun atau tak yang mati bertemu dengan alif yang juga mati di situ yang juga mati maka jika dua huruf yang mati bertemu misalnya di sini dengan ta dengan alif misalnya atau alif lam maka salah satunya harus dihidupkan salah satunya harus di dihidupkan maka yang dihidupkan di sini adalah harokat e, atau huruf ta yang tadinya harokatnya mati menjadi kasrah jalasatit talibatu maka kalau kita lihat di latihan sebelumnya latihan tiga sebelumnya maka misalnya nomor satu, Zahabal mudarrisu ilal fasli. Ketika kita rubah. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Nah. Dan, dan juga kalimat-kalimat yang serupa dengan ini maka kita perlakukan seperti ini. Kalimat-kalimat yang serupa, serupa dengan contoh di eh, poin nomor 4 ini maka diperlakukan sama seperti yang kita jelaskan tadi. Salah satunya harus dihidupkan, maka yang dihidupkan di sini adalah tak jalasatit talibatu. Nah, <clears throat> kiranya jelas. Kita masuk ke uh, al-khamis at-tamrin al-khamis latihan ke 5. <clears throat> Iqra'il jumal al-atiyah. Iqra'il jumal al-atiyah. Wahid Hmm, man yaqra' lana ya ikhwan? Fadal ya. تفضل واحد من الفتى الذي خرج من بيتك الآن هو ابن عمي جيد نعم مرة أخرى يا أخي sekali lagi من الفتى الذي خرج من بيتك الآن هو ابن عمي Naam. Manil, antum lihat apa yang apa yang terjadi di sini? ya, kalau kita putus man al alfata. Kalau kita putus man al alfata. Kita hidupkan nun karena nun yang mati ini bertemu dengan alif yang alif lam juga mati juga. Maka salah satunya harus dihidupkan. Maka nunnya kita kasroh Sama seperti kita uh, kita kasrah kalimat jalasatit talibatu. Maka kebacanya manil fatalladzi kharaja min baitikal ana Jawabannya huwa ibnu ammi, huwa ibnu ammi. Nah, ahsanta ya akhi. Ithnan, fadhal ya hikmat. Man al-fatatu allati kharajat min baitikal ana ya Muhammad? Sekali lagi ya hikmat, maratun akhra ada ada harokat yang kiranya perlu di diperhatikan. Manil fatatul lati kharajat Manil fatatul lati Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammad Nah, ya Muhammadu jemil jawabannya Ya bintu am, ya bintu ummi Ya bintu ummi Cetakan lama cetakan baru antum akhi Baru Ya bintu khalati. Ya bintu khalati. Naam, cetakan lama seperti ya atau cetakan lain lagi seperti ya. Wallahu <laughs> Naam, hayya bintu khalati. Naam. Tarjim. Fadal tarjim tarjim ya. Hmm. Nah, agak panjang ini, Insyaallah enggak bingung ya. Cepat saja. Siapa pemudi yang keluar dari rumahmu sekarang ya Muhammad. Jamil, antum keraskan suaranya Hikmat. Masya Allah, antum belum makan malam seperti ini. Ulang, set. Lah, kelas. Teruskan. Antum terkeras sedikit. Dia adalah anak bibiku. Nah, anak perempuan anak laki-laki di sini. Anak perempuan bibi. Anak perempuan bibi. Jamil. Nah. salah tak? Nah, anta ya akhi, fadal. Limanil miftahu Nah. لمن المفتاح الذي على المكتب Naam. ولي Jadi panjang-panjang huanya. Huwa وللمدرس jamil. Nah, antum terjemahkan akhi. nah, ini antum akhi ya. akhi. Terjemahkan Rahisan. Baik. Siapa? Afwan. Liman al-miftahu alladhi 'ala al-maktabi huwa lil mudarisi. Punya siapa kunci yang ada di atas meja? Nah. Kunci itu punya guru. Nah, huwa dia atau kunci itu lil mudarrisi milik uh, guru. Jamin. Arba, qatar ya hikmat. Irfa sawtaka ya akhi qalilan. Limanis saati allati ala sariri. Sekali lagi akhi harakat as-saati apa as-saatu? Limanis saati allati ala... Sa'atul. لمن الساعة التي على السرير نعم هي لزوج أخي نعم هي, هي لزوج أختي جميل نعم ترجم أولا terjemahkan milik siapakah jam yang ada di atas kasur nah jam itu milik istri istri apa suami suami nah suami suami saudari saudari saudariku nah suami saudariku ah santai ya warahmatullahi. nah sebelum kita buka kesempatan untuk para penelpon kita lanjutkan dulu latihan ke-6 setelah itu setelah selesai latihan ke-6 baru kita akan buka seluas-luasnya kesempatan untuk para pendengar ikut bersama kami membaca latihan-latihan nah kita lihat ya akhi at-tamrin as-sadis latihan ke-6 akmil al-jumal al-atiyata biwadda'i biwadda'i ismin mausulin munasibin sekali lagi akmil al jumal al atiyah biwad'i ismin mausulin munasibin antum lihat dalam kurung alladhi allati fil faraghi akmil ma mana akmil sempurnakan Nah, akmil sempurnakan. Al-jumal al-atiyah kalimat-kalimat berikut the ismin mausulin dengan meletakkan apa ya, kawan? Isim mausul. Isim mausul munasibin yang sesuai. Nah, di sini antum sudah dua istilah eh, nahwu yang disebutkan di sini. Yang pertama al-fa'il yang sebelumnya di Latin 3 sekarang antum diberikan juga istilah ismun mausul. Apa itu ismun mausul ya, kawan? Antum lihat yang ada dalam kurung alladzi allati. Alladzi dan allati yang baru saja kita baca itu ikhwan di latihan nomor 5 itu itu namanya ismun mausulun, kata sambung. Ismun mausulun artinya kata sambung. Yang sesuai, munasibin yang sesuai. Bisa alladzi, bisa allati. Nah, antum pilih salah satunya. Fil faragi di tempat yang kosong. Nah, di sini sepertinya perlu dibaca dulu nomor satu. Nomor, antum lihat nomor satu ya, kawan. Tidak ada contoh di sini yang diberikan. Nah, Alkitabu titik-titik alal maktabi lil mudarrisi. Nomor satu antum ya, kawan. Antum lihat rekam wahid nomor satu. Alkitabu titik-titik ada tempat yang kosong di situ. Alal maktabi lil mudarrisi. Apa tadi perintahnya, ya, kawan? kita diminta untuk menyambung kalimat ini dengan ismun mausul yang sesuai. Bisa alladhi, bisa juga allati. Apa yang cocok di kalimat yang eh, nomor satu ini, Ikhwan? Alladhi. Kita lihat. Al-kitabul ladhi alal maktabi lil mudarrisi. Hmm. Al-kitabul ladhi alal maktabi lil mudarrisi. Faham, Tom? Nah. Kenapa bukan allati ya, Ikhwan? Karena alladhi ini kembali ke Alkitab. Alkitab muzakkar maka kita pakai alladhi. Alladhi kata sambung untuk muzakkar. Adapun allati kata sambung untuk perempuan. Antum lihat di latihan nomor 5 sebelumnya. Manil fatalladhi. Rakam wahid nomor 1 latihan 5. Manil fatalladhi. Al-fata, mana al-fata? Pemuda. Maka di sini kata sambungnya menggunakan Alladhi. Lalu yang kedua manil fatatul lati. Kenapa menggunakan allati bukan alladhi di sini ya kawan? Karena al-fatatu kembali ke al-fatatu. Al-fatatu muannas maknanya pemudi. Manil fatatul lati. Begitu ya kalimat al-miftah alladhi. As-sa'ah maka menggunakan allati karena dia uh, muannas tanda tak marbutohnya. Mudah-mudahan jelas baik Kita kembali ke latihan ke-6. Kita lihat nomor 2. Kita baca sama-sama ya, kawan. Kita jawab sama-sama. Al-qalamu titik-titik fi haqibati maksurun. Kita pahami dulu maknanya. Al-qalamu isnan, al-qalamu. Mana al-qalamu? Pena atau pulpen titik-titik fi haqibati di dalam tas saya maksurun patah patah Apa yang cocok ya, ikhwan? Ismun mausul apa yang cocok di sini? Alladhi atau allati? Alladhi. Bagaimana jawabannya? Al-qalamul ladhi fi haqibati maksur. Jamil. Ahsant. Al-qalamul ladhi fi hakibati مكسور نعم ثلاثة اقرأ يا أنت يا أخ أنت يا أخي الكريم اقرأ السيارة Yaknya sedikit diberikan tasdid as-sayyaratu. As-sayyaratu. Nah. Titik-titik. Harajat manil minal minal mustasfa ala al-ana al-ana lil tabib lil tabib lil tabibil lil tabibil tabibil hadid ها؟ Jadi ja, جديدي نعم ليس حديد نعم السيارة تيتيتيك خرجت من المستشفى الآن للطبيب الجديد ah, terjemahkan ya hikmat antum ini penerjemah yang masya Allah coba akhi sekali lagi Antum terjemahkan Mobil yang keluar nah dari yang yangnya ceritanya belum ada kata sambungnya ceritanya belum ada mobil titik-titik mobil titik-titik keluar dari mustashfa mustashfa nah, mustashfa cipto rumah sakit nah al-an sekarang litabibil jadidi milik milik At-tabib uh, Tabib Dokter yang baru Nah jamil ahsan ya Bagaimana jawabannya akhir kirim Allati atau allati Ayo ikhwan Allati Allati Apa sebabnya allati Apa sebabnya allati Karena sayyarah mu'annas Sayyaratu mu'annas iya. Maka kita menggunakan kata sambung yang sesuai Yaitu panas juga Saya ingat jawabannya As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfal ana للطبيب الجديد Nah, kita rasa cukup 1 2 3 sebagai contoh kita uh, nafsa al-majalil mustamil nah Tapi untuk selanjutnya bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung untuk menjawab pertanyaan Pelajaran yang ke-12 ya latihan yang ke-5 dan yang ke-6 Anda bisa menghubungi di 021 823 6543. Tapi Ustaz kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Hani di Jatimulya. Baik. Nah, kita halo Abu Hani? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Tafadhal ya akhi. Kita sampai di mana? Nomor berapa sekarang? Eh, wahid yang hmm, Rokam Wahid? Rokam Wahid. Lah, kita sudah baca nomor 1 2 3. Sekarang antum nomor arba'ah. Arba'ah. Nah, tafadhal ya akhi. Al-kalbu fil hadiqati maribun. Naam. Antum terjemahkan dulu, akhi. Anjing. Hmm, titik-titik. Titik-titik di halaman sakit, sedang sakit. Nah, naam. Al hadiqah di taman. Nah. Oh, di taman. Nah. Al kalbul ladzi fil hadiqati maridun. Nah, al kalbul ladzi fil hadiqati. Kenapa menggunakan alladzi ya Abu Hani? kembali ke kalbun, al-kalbu. Al-kalbu muzakkar, maka kita gunakan kata tunjuk eh, kata sambung yang sesuai muzakkar juga. Iya, santai iya, iya, Di nah, diterjemahkan sekarang Hi. Antum terjemahkan secara sempurna. Antum baca lagi jawabannya? Al-kalbu al-kalbu alladhi fil hadiqati mariudun Anjing yang di halaman atau di, kebun, Nah, di kebun sedang sakit. Nah, maridun sedang sakit. Ah, santai ya. Khamsah, mubasharatan nomor lima. Khamsah. Al-fata titik-titik kharaja minal masjidil ana ibnul muazzini. Nah, mu'a apa mu'a? Mu'a. Nah, bil hamzah. Nah. Dibaca? Al nah, dibaca jawabannya sekalian. Al-fata alladhi kharaja minal masjidil ana Ibnul Muadzin. Nah, Ibnul Muadzin sahih. Terjem ya Abu Hani. Pemuda yang keluar dari masjid sekarang adalah anak seorang muadzin. Anak seorang muadzin. Ahsant. Istamir. Sitta. Sitta. Tilka tilkal tilkal battati. Battatu atau battata? Atau battati? Battata. Ah, yang mana akhi? Al-battati. Ah, tilkal battatu tilkal baqtatu titik-titik tahta syajarati li bintil falahi. Naam. Naam ya ajib. Tilkal baqtatu allati tahta syajarati li bintil falahi. Li bintil li bintil falahi. Nah, antum terjemahkan ah, Abu Hani. Uh, telur. Nah, telur? Telur isi ya, batu telur. La al-battah. Bebek. Bebek, enam. Bebek itu nah. bebek yang di bawah pohon itu nah. milik anak petani. Milik anak perempuan anak laki Anak perempuan peta, apa anak perempuan petani. Ah, santai. Ya. Samir, Sabah terakhir. Sabah. Al Baitul jadi di Hah? Kenapa jadi di Al Baitul jadi di kenapa di sifat ah. dari. Ah, kenapa kasrah? sifatnya kan tadi mana yang disifati al baitu al baitu ya al Ah ahsan al baitul jadidu fi dzalika syari'i li, lil waziri kenapa fi dzalika syari'i fi dzalika syari'i Nah, fi dzalika syari'u syari'u ya nah Enggak pakai ada fi di situ enggak? Enggak. Fi-nya untuk zalika, bukan untuk oh. asy-syari'. Oh iya. Nah. Baca lagi sudah. Nah, fadal, fadal ya, al baitul jadidu titik-titik fi dzalika syari'u lil waziri. Nah. Nah. Al baitul jadidul ladzi fi dzalika syari'u syari'u syari'u lil waziri. Naam, ahsanta ya. Syukran lah Abu Hani, jazakallah khair. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Abu Hani. Tapi penelponnya selanjutnya silakan di 8236543. Kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Faham dikecilkan sedikit radio monitornya pak. Ada feedback ya. balik. Ya. Dengan siapa di mana? Wahid di Cibitung Pak. Taip. Siapa, akhi? Wahid. Wahid. Mas Muk, siapa nama antum tadi? Wahid. Wahid yani, masya Allah. <laughs> antum satu satu satunya sepertinya. Wahid. Tapi, fotonya ya Wahid. Sampai di mana tadi kita? Tak samania, nah. Ad-darsul ladzi ba'da hadal darsi sahlun jiddan. Naam. Sahlun jiddan. Sahih? Sahlun jiddan? Nah, استمر يا أخي صحيح نعم تسعة Tis'atun. Manil fata eh, terjemahkan dulu ah, ah ah, Wahid pelajaran yang setelah pelajaran ini mudah sekali. Masya Allah. Tis'atun. Nah. Manil fatatu allati jalasat amama amamal mudarrisati. Nah, amamal mudarrisa atau amamal madrasa? Mudarrisati. Nah. Ia talibatun jadidatun min Malaysia. Nah, ada jadidatun di buku antum? Ada kalimat jadidatun di situ? Ada, Ustaz. Nah, antum cetakan lama sepertinya, ya. Baik, baik, labas. Nah, istamir. Siapakah pemudi yang dia duduk di depan seorang guru perempuan? Nah. Dia seorang murid perempuan yang baru dari Malaysia. Jamil, Masya Allah. Asyarah? Asyarah. Atilkal hakibatu hakibatul al hakibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu Nah, sekali lagi ya, akhi. Atilkal hakibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu. Hmm, jawabannya? La. Ia li sadiqi Muhammadin. Nah, Ia li sadiqi Muhammadin. Nah. Apakah tas yang dia di bawah meja kepunyaanmu ya Khalid? Nah. Kan, dia kepunyaan temanku namanya Muhammad. Jamil. Ahsan ya akhir. Syukran. Jazakallah khair. Afwan. Iya, jazakallah khair. Baik, bagi para pendengar yang lain silahkan yang ingin bergabung kembali di 8236543 kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Bapak Rizki di mana, Pak? Bekasi. Bekasi. Oh, ah, Rizki ya, ah. silakan. Rizki, tafadhal ya Rizki, kaifa haluk? Rakum berapa? Alhamdulillah khair. Rakam dari nomor satu lagi ya, Khi. Uh, eh, latihan khamsah. Nah, latihan uh, langsung aja ke latihan sita. Sita, nah. Alkitabu nah. itu. Naam, Alkitab. Wah. Wahid Alkitabul ladzi 'alal maktabil al maktabil lil mudarrisi. Nah, uh, intonasinya oh. ah Rizki. Alkitabul ladzi 'alal maktabil lil mudarrisi. Jamil. Terjemahkan. Uh, buku yang di atas meja kepunyaan seorang guru. Jamil. Nah, ah. Hasan. Uh, Isnan. Uh, Isnan. Isnan. Nah. Al-qalamul ladzi fi haqibati maksurun. Nah, intonasinya ahli sekali. Al-qalamul ladzi fi haqibati maksurun. Haqibati. Fi haqibati maksurun. Nah. Pulpen yang di dalam tas itu tas saya. Nah. Eh, patah. Jamil, ahsanta. Uh, eh, Salah As-sayyaratul lati kharajat minal mustashf mustashfal ana jadi di. Nah, terjem awalan. Mm, mobil yang keluar dari rumah sakit se sekarang uh, kepunyaan dokter baru. Nah, ahsant. Arba'ah. Arba al kalbul lati fil fil hadiqati maridun. Nah. Anjing yang di kebun itu sakit. Nah. Jamil. Udah. La teruskan. Istilah. khamsa. Khamsa. Nah. Al-fatal ladzi kharaja minal masjidil ana ibnul muazzini. Intonasinya Rizki atau berkaitan intonasi intonasi pertanyaan ini. <laughs> Al-fatal ladzi kharaja minal masjidil an Ana Ibnul Muazzini. Naam. Terjem. Pemuda yang keluar dari masjid sekarang anaknya seorang muazin. Jamil. Ah, santai ya, Rizki. Syukran. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi silakan bagi para pendengar yang lain di belakang Rizki di 8236543. Kita akan telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dari Adi di Cibitung. Cibitung. Yes. Naam, Adi, tepat ya ah Adi. Naam. Nomor berapa, Akhi? Rokom sita. Tilka, Ustaz. Naam, sahih. Naam. Rokom sita. Naam. Tilka tilka batatul lati tahta sajar sajaratil libin libin til falahi. Naam. Teruskan, sabar. Ah. Oh, antum mau terjemahkan, tafadhal akhi. Bebek itu bebek itu hmm, bagaimana bebek yang ada di bawah pohon itu oh, iya. bebek yang ada di bawah pohon itu milik anak perempuan petani nah jamin al baitul jadidu alladhi fi zalika syari'u lil waziri nah terjemahkan rumah yang bagus itu eh, yang bagus apa yang baru oh yang baru nah rumah yang baru itu hmm kenapa ada itunya Ki? rumah yang baru yang baru itu yang dari om yang di jalan itu yang di jalan itu milik al wazir Waz. mana al wazir ya kah? Milik Belum. seorang Belum, Ustaz. seorang menteri, milik Seorang seorang menteri, menteri. Al-Wazir. Nah. Nah, labas. Samania. Teruskan akhi, ya. samania. ثمانية الدرس الذي بعد هذا الدرس شهر سهل جدا Naam. pelajaran yang setelah ini pelajaran yang mudah sekali Pelajaran yang mudah sekali. Jamil. Tis'ah. tis'a manil fatah manil fatatu lati jalasat amama amamal mud, mudarras mudarrisati nah jawabannya siapa ya oh untuk siapa nah. siapa pemuda yang keluar pemuda atau pemudi eh pemudi siapa yang siapa pemudi yang keluar Eh, siapa pemudi keluar atau duduk yang duduk nah siapa pemudi yang duduk di depan guru perempuan itu nah jawabannya iya talibatu talibatun iya talibatun sekali lagi jadi talibatun oh, iya. hiya jadi datu minal malizia nah datun. Karena talibatun dia begitu tanwin, maka sifatnya harus juga tanwin juga. Jadi datun. Oh, nah, Ustaz. Nah. Iya talibatun datun minal malizia. Min atau minal? Min. Min? Min Malaysia. Malaysia, sant. Dia murid yang baru, murid perempuan yang baru dari Malaysia. Nah, murid baru dari Malaysia. Sant. Asyarah, terakhir akhir kirim. Asyara atilkal hakibatul hakibatul lati tahta maktabil laka ya Khalid ya Khalidu ya Khalidu ya jawabannya apakah itu tas yang di bawah meja milikmu wahai Khalid nah jawabannya akhir mana la hiya li sadiki li sadiki la hiya li sadiqi Muhammadin. Naam. Tidak, dia milik teman saya Muhammad. Muhammad. Ahsanta ya akhi, barakallahu ya, fikum. Syukran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, kita eh, tutup dengan membaca Al-Kalimatul Jadidah. Untuk melihat, kita tutup eh, pelajaran hari ini dengan baca ada beberapa kalimat dalam kotak Al-Kalimatul Jadidatu. Di situ ada anda lihat ada perbedaan antara e, cetakan lama dan cetakan baru. Eh, di cetakan lama ada ada beberapa kalimat yang tidak disebutkan di sini di cetakan baru. Tapi beberapa ada kesamaan. Al-ammu. Anda lihat bagaimana definisi al-ammu di situ? Akhul ab, akhul abi. Al-ammu dia akhul abi. Saudaranya siapa ya, Kawan? Saudaranya ayah, saudara bapak. Nah, saudara laki-lakinya ayah Kemudian ada kalimat al-ammatu. Hmm, al-ammatu ukhtul abi. Hmm, saudara perempuannya siapa? Ayah. Ayah atau bapak kita, ukhtul abi. Kemudian di bawahnya al-khalu. Al-khalu akhul ummi, akhul um. Saudaranya ibu. Bisa adik, bisa kakak, bisa adiknya ibu atau bisa kakaknya ibu. Yang penting saudara ibu maka dia disebut saudara laki-laki ibu al-khal. Adapun al-khalatu diberikan tambahan tak marbuto di sini artinya ukhtul um, saudara perempuannya e, ibu. Bisa kakak perempuannya atau bisa adik perempuan daripada ibu kita. Nah, dibedakan antara paman dalam bahasa Arab paman dari pihak bapak dengan paman dari pihak ibu karena ada beberapa konsekuensi hukum diantaranya berkaitan dengan e, misalnya ilmu waris al-am maka e, beda bagian warisan dengan al-khal bahkan al-khal bisa dikatakan tidak mendapatkan beri, e, mendapatkan warisan dari bagian yang telah ditentukan dalam al quran al Karim al-fallahu al-fallahu mana al-fallahu ya ikhwan petani. Petani. Kalimat ini sebenarnya bukan kalimat baru sepertinya. Sudah sudah sering kita eh, temui sebelumnya. Kemudian ada mustashfal wiladati, ada mustashfal wiladati. Rumah sakit apa ini, Khan? Rumah sakit persalinan. Bersalin. Nah, rumah sakit bersalin. Nah, rumah sakit ber bersalin. Nah, lalu di, dicetakan cetakan ada tambahan sayyidi dan sayyidati. Sayyidati. Betul. di hmm. cetakan baru dihapus karena Sayyidi tihon itu sebutan panggilan untuk uh, bawahan ke atasan misalnya. Sayyidi tuanku, hmm. Sayyidati untuk perempuan. Nah, kalimatnya sepertinya tidak pantas maka dihapus di cetakan terbaru. Nah, demikian ya, mungkin. Ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat kita angkat lebih dahulu saja. Ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berkaitan dengan kosa kosakata Apakah mana julun talibun dan waladun. Nah. Rajulun, talibun dan waladun sepertinya anaknya ini baru saja nah. bergabung dengan kita. Nah, rajulun dari sejak, sejak pembelajaran awal maknanya laki-laki dewasa. Talibun murid laki-laki atau siswa laki-laki. Apa lagi tadi? Dan waladun. Waladun kebalikan daripada rajulun. Hmm. Mana waladun Izan? Maknanya apa kalau waladun? Anak laki-laki. Anak laki-laki yang masih kecil. Nah. Baik. Demikian Abu Isa di Depok. Kembali kita angkat dari pesan singkat. Halaman 65 set tamrin yang kedua. Mohon diartikan kembali kalimat perintahnya. 65. Tamrin yang kedua. Kalimat perintahnya. Uh, eh, ikra. Kulla jumlatin minal jumalil atiyah. Ikra, bacalah kulla jumlatin setiap kalimat minal jumaril atiyah dari kalimat-kalimat berikut. Nah, ulang sekali lagi. Bacalah uh, setiap kalimat daripada kalimat-kalimat berikut, summa qara'aha, kemudian bacalah ukhra sekali lagi. Ukhra maksudnya di sini marratan ukhra. Dan bacalah uh, dia, bacalah soal-soal tadi atau kalimat-kalimat tadi ukhra sekali lagi ba'da taghyiril munada setelah dirubahnya al munada. Al munada apa tadi al munada ikhwan penjelasannya dari mana Kata yang terletak setelah harfun nida. Kata yang terletak setelah harfun huruf nida. yang yang dipakai untuk uh, memanggil. Hmm. Wahai, ya, ya abi. Maka mana al munadanya ikhwan di sini? Al ya abi. Abi. abi. abi. Ya Muhammadu, mana munadanya? Muhammad. Muhammad. Ya talibu. Mana munadanya di sini? Talibu. Nah, talibu. Setelah ba'da taghir munada, setelah merubah al-munada kama huwa muwabbahun fil mithal sebagaimana yang e, dijelaskan fil mithal pada contoh. Kama huwa muwabbahun sebagaimana yang ter, e, dijelaskan fil mithal di dalam contoh. Wallahu a'lam. Baik, kembali di kita angkat ke Ustaz bolehkah kita menyebutkan kepada uh, teman kita ammi ya atau amma khalun atau hola kepada anak kita agar anak kita memanggil dengan sebutan tersebut kepada teman atau rekan kita. Kalau dipanggil uh, uh, dengan maksud supaya maksudnya uh, untuk agar lebih dekat, <clears throat> maka ini sudah kebiasaan di negeri kita bahkan bukan di kita di banyak negeri. Nah, ada orang yang tidak dikenal, kita memperkenalkan kepada anak kita ini Om Fulan. Iya. Ini Om Fulan, ini paman Fulan. Biasa seperti itu. Bukan bermaksud dalam dalam rangka untuk menisbatkan ini pamannya, bukan, tapi bermaksud untuk me mendekatkan uh, orang yang kita kenalkan kepada orang yang tertentu. Maka ini maksudnya insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi. Ustaz kenapa ba'da hadza darsi bukan hadza darsu? Karena di sini mudhafun ilaih. Ba'da hadza darsi mudhafun ilaih. Demikian saya tutup. Subhanallah hamdik. Syukurlah ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.